Sebagaimana kita masih berbicara tentang keutamaan ilmu dan orang yang menyebarkan ilmu. Di mana beliau Al-Habib Abdullah Haddad berkata, "Wa tilkal martabah hiya allati tali martabatan nubuwah wa jami'u maratibil mu'minin anzalu minha." Dan martabatnya orang yang punya ilmu itu yaitu yang mengiringi martabat para nabi dan semua kedudukan kaum mukminin yang ditentukan tentunya oleh masing-masing orang mukmin itu baik dengan banyaknya sodakoh, baik dengan baik akhlaknya, baik dengan banyak mujahadahnya, baik dengan banyak solatnya dan lain sebagainya, maka semua kedudukan-kedudukan kaum, mukminin yang ditentukan oleh amal kebaikan itu semuanya dibawa kedudukan orang alim. Sehingga dikatakan oleh Ibn Abbas yang menjelaskan tentang ayat yang berbunyi yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat bukan darajat saja tapi darajat maka dikatakan kata Ibn Abbas antara derajat nabi dengan derajat ulama itu satu strip habis derajat nabi langsung ulama tapi dari derajat ulama ke derajat para ahli ibadah, pada para mereka yang berakhlak yang baik, mereka yang banyak sodakohnya, mereka yang banyak mujahadahnya dan lain sebagainya, itu 700 derajat. Antara satu derajat dengan derajat yang setelahnya itu jauh sekali seperti perjalanan selama 500 tahun. Jadi sangat jauh sekali. Artinya nabi, derajatnya para nabi, lalu para ulama, lalu para ulama, lalu para ulama, lalu para ulama sampai 700 baru para ahli ibadah, para akhlak yang baik, para ahli sodakoh gitu. Jadi, ya. jadi kalau kita tahu semacam ini alangkah bodohnya kita. Alangkah bodohnya kita dan boleh kita katakan cap kita sendiri seperti itu. Alangkah bodohnya kita. Kalau kita punya anak lima, empat orang, satu pun tidak ada yang satu menjadi orang alim, meneruskan perjuangan Nabi, menyambung lidahnya Nabi, yang mana mereka semua itu akan mengharumkan nama baik keluarga itu. Fainal ulama al-amilina humul wasita baina Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa bainal muslimin. Karena para ulama tapi dikatakan di sini bukan semua ulama yang seperti itu. Tapi ulama yang amil. Ulama yang mengamalkan dengan keilmuannya. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, man izdada ilman walam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'da barang siapa yang tambah ilmunya tapi tidak tambah akhlaknya artinya pengamalannya akan ilmu itu lam yazdad minallahi illa bu'da maka tidak akan bertambah dari Allah kecuali kejauhan tambah jauh akhirnya jadi ilmu itu bisa hujatun alaina bisa hujatun lana ilmu itu bisa menjadi bukti yang baik untuk kita bisa jadi sebaliknya, bukti yang tidak baik untuk kita. Karena mereka para ulama yang mengamalkan dengan keilmuannya itu, merekalah adalah perantara antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kaum muslimin itu mereka perantaranya. Oleh karenanya kan semoga ya kita semua ini bukan termasuk yang dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau yang termasuk yang mendengar Dawunya Nabi Muhammad SAW ketika kita memanggil memanggil beliau, di mana Nabi SAW bercerita tentang orang yang mengambil harta orang dengan batil. Tidak banyak diambil, walaupun satu biji jarum kata Nabi Muhammad SAW. Maka orang ini nanti akan mencari aku. Setelah bertemu dengan aku dia akan memanggilku dengan mengatakan ya Rasulullah syafi'ni, ya Rasulullah unsurni, Ya Rasulullah agisni Wahai Rasul Bantulah aku Wahai Rasul berikan syafaat aku Wahai Rasul Tolonglah aku Apa jawabannya Nabi Muhammad Amma gad balaktub Amma gad balaktub Amma gad balaktub Fa inni la ugni anka minallahi syai'ah Hari ini Aku tidak bisa berbuat apa-apa lagi untukmu. Karena aku sudah sampaikan. Kapan kita mendengar suara Nabi? Kapan kita mendengarkan dakwanya Nabi? Kapan kita mendengarkan perintah Nabi? Tetap kita dengarkan. Sampai sekarang pun kita tetap mendengarkan dakwah-dakwah Nabi itu. Melalui siapa? Mereka penerusnya. Mereka khalifahnya. Mereka yang menyambung lidah Nabi Muhammad SAW. Oleh karenanya jadi jangan sampai kita ini termasuk orang yang bersalah atau menyalahkan diri kita sendiri. Sekarang waktunya. Jangan mau kita selalu tertipu oleh setan dan hawa nafsu. Sampai kapan kita akan berbuat seperti ini? Ini waktunya kita sekarang berkejaran dengan waktu. Kenapa? Al waktu kasef in lam tatta'u ghatat. Yang namanya waktu itu sama seperti pedang kalau kamu tidak memutusnya, maka kamu yang akan dipotong oleh pedang itu. Nah, sekarang kita berpacu dengan waktu. Menuju kemana? Menuju kematian. Kalau kita boleh bertanya kepada diri kita sendiri dan kita akan menyatakan kepada diri kita sendiri demi Allah kita berani bersumpah bahwasanya kita semua ini adalah sasaran-sasaran kematian. Tapi herannya kita sebagai manusia yang merasa seperti itu, kenapa kita tidak mempersiapkannya? Kenapa kita tidak merasakan seperti yang dirasakan oleh Habib Abdullah Haddad yang mengarang kitab ini, kitab Nasaidiniyah ini? Beliau pada akhir-akhir umurnya beliau menangis sambil beliau itu bergosidah, membuat gosidah yang berbunyi tafidu uyuni bidumu isawakibi wa malila abki ala khairin zahibi telah mengalir kedua mataku dengan air yang berca air mata yang bercampur dengan darah Bagaimana saya tidak menangis? Terhadap segala kebaikan yang mele yang lewat dariku dan aku belum belum melakukannya, belum melaksanakannya. Habibullah Haddad yang memegang kutbiyah selama 45 tahun namanya. Rajanya wali dari umur 21 tahun sudah menjadi rajanya wali beliau ini. Tapi beliau melaksanakan yang semacam itu. Kenapa demikian? Beliau orang cerdas. Beliau orang cerdik. Beliau sangat tahu, ngapain kita memikirkan ke duniaan. Dunia sudah ditanggung oleh Allah Ta'ala. Yang penting kita usaha, yang penting kita kasar Tapi jangan sampai kita gunakan pikiran kita hanya terfokuskan pada dunia. Ini orang yang bodoh itu namanya. Nabi SAW mengatakan di dalam hadisnya yang berbunyi, Nafasaruhul ruhul amin fi rawi an la tamuta nafsun hatta tastakmila rizkahu wa tastawfiya ajalah. Faiza alimtum Fa'ajmilu fihi talab kata Nabi Muhammad. Yang namanya Ruhul Amin, malaikat Jibril telah berbisik kepadaku. Dia berkata kepadaku bahwasanya yang namanya setiap manusia ini tidaklah akan mati kecuali sampai benar-benar tuntas rezekinya. Sampai benar-benar tuntas ajalnya. Kalau sudah kamu tahu itu, maka hendaknya kalian itu perbagus cara mencari dunia itu perbagus. Artinya Jangan terlalu ngoyo. Jangan terlalu yakin. Jangan terlalu optimis. Jadi antara opsi optimis dan pesimis. Tapi rahmat Allah selalu diharapkan. Tapi kita juga berusaha. Nah, tapi kalau kita mengatakan bahwasanya karena usaha ini saya mendapatkan harta ini, karena usaha ini saya bisa makan, itu salah besar. Semua Allah yang menjamin. Berapa banyak sudah tanda-tanda kebesaran Allah yang ditampakkan kepada kita. Yang mana pengalaman-pengalaman manusia yang sampai kepada kita baik yang tertulis dalam kitab-kitab maupun yang diceritakan oleh para dai itu adalah sebuah pelajaran yang terbaik bagi kita sesuai dengan firman Allah taala inna fi qisasihim la ibratan liulil albab sesungguhnya di dalam cerita-cerita mereka itu adalah sebuah pelajaran yang baik tapi bukan semua orang yang mengambil pelajaran daripada pengalaman tersebut tapi orang-orang yang cerdik. Nah, cerdik bukan di dunia, cerdik di akhirat. Seperti Abdullah Haddad ini. Ingatkan, saya selalu bercerita ada satu orang dia itu koma. Lamanya koma itu tiga bulan lamanya. Ini kejadian nyata. Diceritakan oleh besannya ayah saya dan beliau juga termasuk musyrif, mustasyar untuk pondok kita di Raci yaitu Habib Husin bin Abdullah assegaf Gresik. Ini beliau berkata begini, satu waktu bertemu dengan satu orang, dia bilang, "Beb, temannya antum itu sekarang lagi ada di ICU." Temannya antum dia lagi ada di ICU. Akhirnya dia berangkat menuju ICU dengan satu orang. Diperbolehkan untuk masuk ke ruang ICU. Ini orang sudah nggak bergerak, diam aja. Tiba-tiba temannya ini yang bersama Habib Hussein ini batuk. Begitu batuk keluar satu butir daripada apa yang dia makan itu keluar. Keluar pas di mulutnya sini. Mulutnya orang yang sakit ini. Apa yang terjadi subhanallah? Ini orang yang mau meninggal ini yang koma selama tiga bulan lamanya nggak bergerak sama sekali tiba-tiba menjulurkan menggerak-gerakkan mulutnya memasukkan satu butir itu ke dalam mulutnya meninggal dunia pak masih ada rezekinya. Satu butir masih ada rezekinya. Enggak mati. Kenapa masih ada rezekinya? Kok bisa-bisanya kita ini bingung? Belajar dari pengalaman. Semuanya ditampakkan oleh Allah Ta'ala. Ma farradna fil kitab min Tidak ada yang terlewatkan dalam kitab. Semuanya dibahas oleh Allah Ta'ala. Semuanya dibahas oleh Nabi Muhammad SAW. Semuanya diterangkan oleh para ulama. Jadi enggak ada selah kita itu beralasan. Saya tidak tahu. Enggak ada. Semuanya dibeberkan. Bahkan sekarang takutnya. Sekarang ini Allah Ta'ala lebih ekstrim. Memberikan peringatan kepada kita lebih ekstrim. Jadi langsung diberikan peringatan kepada kita. Berupa meletusnya gunung. Ini baru gunung yang meletus. Tentaranya Allah itu masih banyak. Angin itu tentara termasuk tentara Allah. Air termasuk tentara Allah. Ini laut belum ngamuk lagi. Ini kalau mau mengamuk kalau diperintahkan Allah Ta'ala tinggal nunggu perintahnya saja. Ini sekarang terus terang saja. Kita ini hidup di zaman yang sudah jauh. Bukan hanya jauh. Jauh dan jauh sekali. Daripada apa yang ditatankan. Apa yang diajarkan. Apa yang diatur oleh Nabi kita Muhammad SAW. Sangat jauh. Jangan kaget Pak. Jangan kaget para hadirin. Jangan kaget para mustami'in dan mustami'at. Baru-baru ini kita lihat. Baca di Bromo itu itu ada seorang anak yang masih di kelas 5 SD. Umurnya 10 tahun masih. Dia memerkosa seorang wanita umurnya 14 tahun. Dan sekarang si perempuan ini yang umur 14 tahun sudah hamil. Hmm, hamil 6 bulan. Jadi nanti kalau si perempuan ini lahir anaknya, maka dia akan menjadi orang tua paling muda di Indonesia. 10 tahun. Siapa salah? Salah siapa ini? Salah kita semua. Kita terlalu fokus kepada dunia sampai kita lupa ini ilmu yang seperti ini yang berguna untuk kita. Di dunia berguna, di akhirat berguna. Orang yang berpegang teguh dengan kitab kita semacam ini, yang berpegang teguh dengan ajaran para aslaf, ajaran para guru-guru yang mengajarkan kita sesuai dengan apa yang mereka terima dari guru dan gurunya terus begitu sampai kepada Nabi Muhammad SAW ini ilmu yang bawa kita kepada kebahagiaan siapa yang lebih bahagia daripada mereka mereka orang bahagia saya ingat lihat bagaimana guru saya Habib Zain bin Semit. Hidupnya itu luar biasa nikmat. Harta itu datang sendiri, bukan dia menjadi budak. Kebanyakan kita menjadi budak, Siapa pagi berangkat ke toko buka. Antar kita itu iri sama orang. Lihat di tetangganya kok banyak zabunnya, kita nggak masuk zabun, kita iri sama dia. Ini nama budak dunia. Orang yang nggak punya keimanan, nggak bakal kemana-mana. Kalau bukan rezeki kita nggak bakal sampai, itu sudah pasti. Kalau rezeki kita akan sampai kepada kita? Itu kenapa? Karena nggak ada keimanan. Bagaimana dia akan beriman? Dia nggak tahu ilmunya. Oleh karenanya Nabi SAW bersabda dalam hadisnya dan Imam Ghazali beliau berkata, kalau seumpama tidak ada hadis yang menerangkan, menjelaskan tentang keutamaan ilmu kecuali hadis ini, lakafa cukup. Apa itu? Nabi Muhammad mengatakan, yulhamuhus su'ada wa yuhramuhul asqiya tidak akan diberikan yang namanya ilmu agama ini kecuali kepada mereka-mereka yang sudah dicatat oleh Allah Ta'ala sebagai orang berbahagia. Dan tidak akan diharamkan yang namanya ilmu agama ini kecuali kepada mereka-mereka yang memang sudah dicatat. Ini bakal masuk neraka. Ini bakal orang yang akan sengsara hidupnya. Ya Alhamdulillah kita termasuk yang datang setiap malam di tempat ini, di pengajian. Semoga kita terhitung sebagai orang yang ditetapkan oleh Allah sebagai bahagia. Orang yang berbahagia. Ambil kita contoh, lihat bagaimana kita sekarang ini. Kita mendengar, oh jadi begitu ya. Oh begitu ahlaknya Nabi. Begitu kita pulang, ah, anak mau berahlak ya seperti ahlaknya Nabi. Anak mau menjauh dari dosa. Anak pengen berbuat ini, pengen berbuat ini sebagainya. Berkatnya apa itu? Ilmu. Ini yang menerangkan. Ilmunya para ulama itu. Itu yang menerangkan dan itu yang menjadi sebab bahagianya dia. Dia berahlak yang baik, dihormati sama tetangganya. Dia berahlak yang baik, dia dipercaya. Dia minjam uang, dia diberikan. Kenapa ahlaknya yang baik? Dari mana sumber ahlak yang baik? Ilmu. Jadi membawa kebahagiaan di dunia membawa kebahagiaan bagaimana tidak akhirat? Lebih berbahagia lagi, beruntung. Oleh karenanya kata Nabi SAW, kun aliman. Jadilah orang yang alim. Au muta'aliman. atau jadi orang yang belajar ilmu supaya jadi orang alim. Au mustami'an atau jadi orang yang mendengar seperti kita sekarang ini mendengarkan ini semua titahnya Nabi yang diucapkan, hadis, ayat Al-Qur'an yang diucapkan, ceritanya para solihin yang diucapkan supaya kita tahu, supaya kita mempunyai bekal untuk siapa? Untuk melawan mereka itu setan-setan itu yang selalu yang selalu mengelabuhi kita, yang selalu membisiki kita. Yang sekarang sudah kuat tatanannya, yang sekarang sudah kuat pengaruhnya bukan hanya kepada kita sebagai orang tua, anak-anak pun sudah banyak dipengaruhi sekarang ini. Mari kita buka pikiran kita, logika kita. Bagaimana mereka itu akan selamat kalau melihat televisi setiap hari? Jangan tutup, coba, jangan tutup mata kita. Coba kita lihat isinya televisi itu, sinetron itu. Coba kita buka, lihat, pelajari. Itu semua itu adalah ajaran-ajaran asupan-asupan dan juga hasil daripada konspirasi mereka musuh-musuh Islam. Diajarkan mereka senang dengan mobil yang bagus, rumah yang bagus, punya pacar ganti-ganti pasangan, pacarnya nggak ada yang jelek, cakep-cakep semuanya. Itu diajarkan dan tertanam dalam hati. Di situ diajarkan mereka-mereka orang yang kurang ajar kepada orang tuanya. Orang yang berani kepada orang tuanya diajarkan dipaparkan kepada kita bagaimana seharusnya orang tua kepada anak, tapi bukan yang baik tapi sebaliknya. Kita lihat hampir dikatakan 90%, kalau ada mungkin cuma 10% yang isinya itu baik itu cuma 10%. Tapi kebanyakan mengajarkan kita pacaran. Itu pasti. Mengajarkan bagaimana. Itu diceritakan berselingkuh, cinta segitiga. Itu semua kan mengajarkan kita untuk berselingkuh itu. Kalau sudah kita tahu bahwasanya setiap manusia itu selalu belajar daripada apa yang dipandang. Selalu belajar daripada apa yang didengar. Kalau sudah didengar setiap hari televisi, sementara pengajian nggak pernah datang nggak pernah dekat kepada guru, bagaimana dia akan menjadi orang mukmin? Bagaimana dia akan menjadi orang bertakwa? Marilah kaum muslimin kita kita lawan. Kita jangan mau kita ditipu oleh mereka. Biarkan kita menjadi minoritas tapi minoritas yang terbaik. Kata Nabi Muhammad SAW, kama bada'akum ta'udun. Sebagaimana agama ini dimulai dari zaman jahiliyah, nanti akan menjadi kembali lagi seperti zaman jahiliyah. Dulu zaman jahiliyah yang paling terkenal kalau seumpama ada seorang tua yang punya anak perempuan maka di kubur hidup-hidup. Sekarang sudah ada. Jadi saya ini langganan koran. Tapi saya nggak pernah baca itu sampai tuntas, nggak pernah. Paling ujung-ujungnya aja, judul-judulnya. Kok ada yang penting, yang untuk bahan dakwah saya baca. Kenapa? Ini adalah wajah dari masyarakat kita. Sekarang kita lihat pencurian di mana-mana, Bahkan sekarang sudah berani. Itu sepeda motor berada di rumah dicuri juga. Ada pagarnya dicuri juga. Yang paling grace barusan kita melihat ada satu keluarga dibantai semuanya. Ini kan wajah masyarakat kita sudah luar biasa. Kenapa mereka berani seperti itu? Tidak ada lain jawabannya satu. Kenapa? Mereka tidak berpegang teguh dengan agama kita. Mereka tidak belajar ilmu agama ini. Kalau kita kalau kita tahu bagaimana hukum Allah terhadap mereka yang mengganggu orang lain, apalagi sampai mengambil harta orang lain, apalagi sampai membunuh orang lain, maka tidak mungkin orang itu akan berbuat seperti itu. Oleh karenanya kunci kebahagiaan itu adalah ilmu. taala fi fadli ahli ilm dan Allah taala telah berfirman di dalam kemuliaan orang yang mempunyai ilmu adalah syahidallahu Allah bersaksi annahu bahwasanya La ilaha illa huwa, tidak ada Tuhan selain Dia. Wal malaikatu dan yang menyaksikan juga malaikat. Waulul ilmi dan mereka yang punya ilmu. Go Imam kisti mereka melaksanakan segala sesuatu dengan keadilan. Jadi mereka yang menyaksikan bahwasanya Allah itu satu. Mereka yang sangat tahu bahwasanya semuanya itu sudah dibagi-bagikan. Mereka lah adalah orang yang tidak takut sama sekali kepada keadaan apapun juga apalagi yang berkaitan dengan dunia. Oleh karenanya dalam ayat lain Allah Taala firman dalam Al-Qur'an, "Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah." Apa yang dilakukan oleh mereka? Anla takhafu, mereka mengatakan jangan takut. Jangan takut kepada keadaan zaman sekarang ini, jangan takut pada urusan dunia ini, jangan takut kepada bisikan setan, jangan takut kepada musuh-musuh kamu. Kenapa? Beriman pada Allah. Wala tazanu, jangan kamu susah wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Berkabar gembiralah kalian dengan surga yang sudah kalian dijanjikan oleh Allah Ta'ala. Semoga kita termasuk seperti itu. Makanya Rabbunallah kita katakan Allah Tuhan kita. Tapi istiqomah. Yang susah ini istiqomahnya ini. Kadang-kadang kita waktu di tengah-tengah pengajian, masya Allah, kita akan berbuat ini. Ada niat-niat yang baik, bagus itu sudah. Tapi sampai ke rumah lain lagi. Apalagi setelah melihat sinetron, lain lagi sudah. Judulnya lain. Jadi kalau kita itu melihat kepada perempuan yang di luar sana saja, namanya juga manusia yang diliputi oleh hawa nafsu, kita pingin. Kita manusia biasa, jangan kita itu mensucikan diri atau sok suci. Kita juga pengen, karena namanya setan itu kan masuknya itu dari sela-sela darah manusia. Darah manusia sangat banyak, sela-selanya banyak. Nanti dibilanglah itu model yang begitu itu gimana ya rasanya ya? Menunya beda enggak ya? Ada padahal padahal semuanya sama gitu. Ini semua adalah sela-sela yang digunakan oleh setan, jalur-jalur yang digunakan oleh setan untuk mempengaruhi manusia. Nah, kalau ini di depan, ya mungkin kita jarang melihatnya. Di televisi selalu kita lihat. Kalau artis jelek, Pak, para hadirin, kalau artis itu jelek, nggak laku. Itu artis yang dipandang yang di televisi itu cantik-cantik semua. Habis lihat sinetron yang cantik-cantik itu, akhirnya ngeliat istri kita yang jelek, nggak nafsu akhirnya. Nah, ini kan eh, adalah suatu bukti bahwasanya ini adalah hasil konspirasi mereka. Lebih baik kalau kita lihat televisi, boleh kita lihat televisi, lihat berita, lihat bola. Lebih baik daripada melihat hal-hal yang semacam itu yang kita diajarkan dengan ajaran-ajaran yang tidak benar. Nauzubillah. Jangan kaget juga Pak. Kalau sekarang ini saya pernah baca di internet, ini sesuatu yang sangat-sangat mengerikan gitu. Ada seorang wanita, ini curhat. Jadi curhatnya seseorang wanita di internet saya baca. Ada seorang wanita dia berzina dengan saudara laki-lakinya sendiri. Karena dipaksa pertama kalinya. Dan itu direkam. Nah, sehingga apa? Sehingga itu berulang berkali-kali. Sampai suatu waktu, sampai suatu waktu ketika dia ketahuan sama ayahnya. Akhirnya dia lari dari jendela, si laki ini, kakaknya lari dari jendela takut pada ayahnya si anak perempuan dalam keadaan bugil seperti itu dia langsung lari kepada ayahnya apa yang terjadi bukan dilindungi malah ditubuhi juga sama ayahnya ini terjadi kenyataan biar kita paham inilah wajah di masyarakat kita ini sesuatu yang kadang-kadang di dalam pikiran kita jauh ada terjadi sampai akhirnya waktunya kawin dia takut si suaminya tahu akhirnya dia pakai pergi ke dokter untuk mengelabui suaminya, dia pakai adakan itu alat untuk mengembalikan keperawanan. Jadi waktu hubungan badan keluar darah. Tapi suaminya itu bekerja sebagai PNS. Nanti kalau dia bekerja kadang-kadang ayahnya datang. Bersetubuh. Kadang-kadang lain hari saudaranya yang datang. Dan sekarang hamil katanya. Saya bingung, ini anaknya siapa? Coba lihat kita bayangkan kerusakan zaman sekarang ini sampai ke detik, sampai ke batas ini. Ini tanggung jawab kita. Kalau kita tidak waspada kepada anak-anak kita, maka kita akan menjadi orang yang nantinya akan menyesali segala sesuatunya nanti di, di akhir umur kita. Dan ingat bahwasanya mereka itu adalah tanggung jawab kita. Mereka yang harus kita pimpin, mereka yang harus kita bimbing, merekalah yang dimaksudkan oleh Allah Taala. Ku anfusakum wahlikum naro. Jagalah diri kalian dahulu. Jagalah keluarga kalian, jagalah istri kalian, jagalah anak-anak kalian. Tapi sekarang lebih banyak yang namanya suami itu lebih turut kepada istrinya, yang namanya orang tua lebih nurut kepada anaknya karena disangkanya anaknya sudah punya titel lebih pinter, orang tuanya nggak ada titelnya, maka dianggapnya bodoh, dia mengikuti apa katanya anaknya. Padahal sudah dicekoki dengan ilmu-ilmu yang tidak baik di dalam pikirannya itu. Orang sekarang ini kalau kita kita bacakan kitab taklim muta'alim, mereka nggak mau. Ini sudah ketinggalan zaman, ini orang dulu itu. Padahal kemuliaan tetap masih ada. Kemuliaan milik siapa? Milik mereka yang bertakwa kepada Allah Ta'ala. Bukan milik mereka yang suka bermaksiat itu. Bohong kalau mereka mengatakan mereka mendapatkan kenikmatan. Kenikmatan yang bagaimana? Semua kenikmatan dirasakan oleh mereka semua. Tidak ada kenikmatan dirasakan dengan kenikmatan yang berujung kepada kebahagiaan kecuali kenikmatan yang di sana ada mengikuti jejak Nabi Muhammad SAW. Kita berakhlak yang baik. Kita meniru Nabi Muhammad. Kita mendengarkan lihat titah-titahnya, ajarannya kita kita ajarkan kepada anak anak-anak istri kita. Biarkan mereka itu hidup karena Nabi SAW itu tidak meninggalkan suatu apapun yang berkaitan dengan urusan keseharian kita kecuali sudah dibahas. Lihat bagaimana Sayyidina Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu wa ardhah beliau mengatakan allamana nabi sallallahu alaihi wasallam kulla syai hatta fil khara'ah Nabi SAW itu mengajarkan kepada kita segala hal bahkan sampai di dalam cara buang air pun diajarkan Nabi Muhammad SAW apa yang tidak diajarkan apa yang luput daripada pengajaran Nabi Muhammad SAW Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku itu dibangkitkan, aku diutus oleh Allah taala untuk menyempurnakan akhlak para nabi. Aku adalah penutupnya. Aku yang menyempurnakannya. Nabi sudah menjelaskan semuanya. Kita tinggal menggalinya. Oleh karenanya para hadirin tidak ada jalan lain kecuali kita itu kembali kepada ilmu. Ajak anak-anak kita itu ajak dari semenjak dini dari sekarang bawa anak-anak kita ke masjid. Biar mereka itu tergantung kepada masjid. Jangan biarkan antara maghrib dan isya mereka berkeluyuran kemana-mana atau di depan televisi. Tanggung jawab kita. Tanggung jawab kita. Kalau mereka itu melihat televisi kita lihat. Lebih baik mereka main PS daripada mereka melihat televisi. Yang isinya nggak keruan itu nggak bisa kita bertanggung jawabkan. Ini sekarang ini memang benar-benar perang kita ini bukan perang fisik tapi perang ilmu pengetahuan ilmu pengetahuannya Nabi yang sekarang banyak ditinggalkan dengan ilmu pengetahuan mereka musuh-musuh Islam yang sekarang banyak marak di mana-mana yang dibanggakan oleh oleh orang-orang sekarang ini yang disuguhkan e, dengan cara yang terbaik artinya apa ada titelnya jadi kalau sudah ada titelnya itu sudah bangganya luar biasa kalimatu hakin urida bahaba, urida bihabatil. Kalimatnya bagus. Tapi maksudnya tujuannya itu adalah kebatilan. Dipermak sebaik mungkin untuk oh, apa? Ngerusak kaum muslimin. Apa dapatnya mereka? Saya masih ingat waktu saya pertama, pertama kali ayah saya buat fakultas di pondok kita. Darul Lugawa Dakwah. Itu sempat sampai anak-anak ini anak-anak santri ini masuk ke kamar guru itu pakai sepatunya. Nah, akhirnya kita cuci otaknya, kita baca ilmu tasawuf kepada mereka dan kita imbangi, kita pilih pilih dosen-dosennya. Alhamdulillah. Bukan berarti ini kita nggak boleh belajar di fakultas boleh, tapi harus seimbang. Agama juga ada. Saya sendiri sekarang mengambil doktor, ambil S3 di UIN, insya Allah di Malang. Jadi bukan artinya kita nggak boleh, boleh, cari. Tapi ilmu agama ini yang penting. Ini ilmu agama yang mengingatkan kita, ahlaknya Nabi yang terbaik, ajaran Nabi yang terbaik, dimanapun, saat apapun, bagaimanapun keadaannya, ilmunya Nabi adalah ya'lu walaylalai. Yang paling cocok, yang paling berguna, yang paling membahagiakan, yang paling menyenangkan. Itu ilmunya Nabi Muhammad SAW. Oleh karenanya masih untung di bulan maulid ini, mari kita evaluasi diri kita. Mari kita berdoa kepada Allah Ta'ala untuk keselamatan seluruh keluarga kita, anak cucu kita, semua dan semua handai tolan kita semua tetangga kita, semua penduduk yang kaum muslimin di Bangil ini, Kabupaten Basuruan ini, dan seluruh kaum muslimin yang ada di dunia ini ya Allah. Selamatkan mereka semua ya Allah. Ingatkan mereka semua ya Allah bahwasanya kami sekarang ini berperang dengan konspirasi-konspirasi orang-orang barat yang musuh Islam. Ya Allah, kembalikanlah kami kepada kejayaan Islam. Ya Allah, kembalikanlah kami kepada keadaan yang koridor ya Allah yang diridhai oleh kekasih Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jadikanlah kami semua engkau tetapkan sebagai orang yang berbahagia di dunia sampai di akhirat nanti ya Allah. Jadikanlah kami termasuk orang yang mengerti bahwasanya ilmu Nabi Muhammad SAW inilah yang menuntun kita semua menuju kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat nanti ya Allah bukalah hati kami supaya kami mempunyai keinginan untuk menyelamatkan anak-anak kami dengan memasukkan mereka ke madrasah-madrasah di samping mereka itu juga belajar di dalam ilmu-ilmu umum ya Allah.